Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Betapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi waktu luang diberi kesempatan. Namun berapa banyak dari hamba-hamba Allah tersebut yang memanfaatkan waktu luang, yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Betapa banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesehatan, kemampuan ekonomi. Namun berapa banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan kesehatan yang ada pada tubuhnya dan memanfaatkan kemampuan ekonomi, rejeki yang ada pada dirinya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan aktivitas kebaikan untuk melakukan al khair dan ini adalah merupakan keberuntungan merupakan satu bentuk nikmat yang sangat besar pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan hal yang terkait dengan upaya kita yang mendambakan cinta, kasih sayang, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya yang beriman, tentu kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang beriman tentu kita istri kita anak-anak kita keluarga kita semuanya berharap disayangi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kini bagaimana upaya agar cinta dari Allah Subhanahu wa taala agar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Kemudian cinta, kasih sayang, rahmat itu diberikan kepada kita. Banyak sekali tuntunan dari Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Misal seorang ayah Bagaimana agar ia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini terdapat di dalam As-Sahihain. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengisahkan Qabbalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حبيس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم Hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ini memuat kisah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau yang bernama Al Hasan bin Ali Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau mencium Al Hasan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ada seorang sahabat yang bernama Al Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Al Aqra bin Habis radhiyallahu anhu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mencium Al Hasan maka setelah melihat apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Aqra berkata Innali asyarah minal walad Sesungguhnya saya telah dikaruniai sepuluh orang anak. Saya memiliki sepuluh orang anak. Maqabbaltu minhum ahadan. Tapi dari ke sepuluh anak tersebut, tidak satu pun yang pernah saya cium. Setelah mendengar ucapan Al-Aqra radhiyallahu anhu, fanadhara ilaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat memandang Al-Aqra ya, sahabat Al-Aqra radhiyallahu anhu yang baru saja mengucapkan kalimat tadi. Faqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi anak la yurham, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita mendapati pelajaran salah satu sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita khususnya turun kepada seorang ayah ketika perilaku perbuatan dari sang ayah menunjuk menunjukkan perilaku yang penuh kasih sayang. Menunjukkan perilaku kasih sayang terhadap anak-anaknya. Maka diharapkan dengan perilaku yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, diharapkan dengan sebab itu Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada keluarga tersebut, terutama kepada sang ayah. Sang ayah yang telah begitu menyayangi anak-anaknya. Di dalam hadis ini diilustrasikan salah satu wujud bentuk kasih sayang yaitu dengan perilaku mencium anak-anaknya yang masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan mencium cucu beliau yang masih dalam keadaan kecil. Kasih sayang dari orang-orang di sekitar, terutama kasih sayang dari seorang ayah kepada anak-anaknya itu yang akan menjadi sebab turunnya cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita sebagai orang tua menghendaki kehidupan rumah tangga kita, menghendaki kehidupan dari semua anggota keluarga kita, yang berada di bawah tanggung jawab kita menghendaki semuanya mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah kasih sayang kita kepada anak-anak. Tunjukkanlah kasih sayang kita kepada anak-anak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bentuk kasih sayang beliau kepada cucu dengan menciumnya. Ini salah satu bentuk perbuatan yang akan mendatangkan cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan andai sebuah rumah yang senantiasa diliputi dengan kekerasan demi kekerasan, konflik demi konflik, bahkan pada ya, tingkat terancam rumah tangga itu ya. terbelah. Ya. Terancam rumah tangga itu dinilai sebagai broken home. Hancur. Rumah tangga yang berkeping. Hancur. Kalau keadaan rumah yang demikian tentu akan membawa dampak kepada anak. Bagaimanapun pula seorang anak tentu memerlukan kasih sayang. Bagaimanapun pula seorang anak tentu mengharapkan perhatian dari orang tuanya. Bila mana orang tuanya diliputi dengan ketegangan, diliputi dengan konflik, diliputi dengan pertengkaran, akankah hal yang demikian membawa kebaikan kepada sang anak? Maka wujud kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan tumbuh kembang sang anak, maka rajutlah hubungan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan harapkanlah kita sebagai orang tua adalah orang tua yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan upaya dengan sebab upaya kita yaitu melakukan perbuatan-perbuatan melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut akan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didambakan oleh kita Inilah yang didambakan oleh kita. Kenapa demikian? Karena bila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka apa yang akan diperoleh bila seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, hadis qudsi Wa in sa'alani a'taituhu Wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika ia meminta kepadaku, a'taituhu, niscaya aku akan memberinya." Wala inista'azani dan jika ia memohon penjagaan, perlindunganku, la'u'idhannahu niscaya aku akan lindungi, aku akan jaga dia. Itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ia adalah sebagai waliullah, kekasih Allah, sebagai wali. Maka penuhilah kehidupan kita dengan amalan-amalan kebaikan Penuhilah kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan ihsan. Karena perbuatan-perbuatan ihsan, amalan-amalan baik, itu pun akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa ayat sering kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu yuhibbul muhsinin. Atau di dalam ayat lain disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai kalimat mencintai yuhibbu dia Allah mencintai al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini kita mendapatkan petunjuk bila memang kita mendambakan cinta dari Allah Subhanahu wa taala banyak-banyaklah berbuat ihsan. Perbanyaklah di dalam kehidupan kita berbuat baik. Terkhusus berbuat baik kepada anak kita Terkhusus berbuat baik kepada istri kita. Terkhusus berbuat baik tentunya kepada kedua orang tua kita. Baik kedua orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, tetap kita berupaya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bila mana mereka masih hidup, berbuat baik dengan memperhatikannya, dengan memberikan kasih sayang, dengan membantunya, dengan menolongnya, dan seterusnya. Bila mana kedua orang tua kita telah meninggal dunia, berbuat baik kepada keduanya yang telah meninggal dunia dengan banyak mendoakannya, dengan banyak memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Dan merajut silaturahmi dengan teman-teman saleh dari kedua orang tua kita. Merajut silaturahmi dengan karib kerabat dari kedua orang tua kita yang masih ya, yang masih hidup karib kerabat yang masih hidup tentunya. Itu adalah bentuk daripada perbuatan ihsan kita. Perbuatan baik kita kepada kedua orang tua. Amalan-amalan kebaikan inilah yang akan mendatangkan cinta. Cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka kita membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan cinta, kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kebaikan ketika kita disayangi oleh Allah, ketika kita dicintai oleh Allah, Allah memberikan penjagaan kepada kita. Allah memberikan perlindungan kepada kita. menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, menjaga orang-orang yang kita cintai. Dan semua ini tentu kita mengharapnya. Maka perbanyaklah untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih Kenapa demikian? Di dalam hadis muttafaqun alaih terdapat di dalam as-sahihain di dalam kitab sahih Al-Bukhari maupun sahih Muslim Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengungkapkan Hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis itu mengungkapkan ida ahabballahu taala al-abada apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Menyeru kepada Jibril. Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulanan. Fa'ahbibhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Hambanya yang di muka bumi maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit. Ahli sama, penduduk langit. Jibril menyeru kepada mereka, memberitahu kepada mereka penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan. Diberitahukan kepada penduduk langit. Fa'uhub fa'ahibbuhu. Maka cintailah oleh kalian fulan tersebut. Ini seruan Jibril Cintailah fulan tersebut kepada ahlus sama penduduk langit. Fayuhibbuhu ahlus sama maka kemudian ahlus sama penduduk langit itu pun mencintai orang tersebut, fulan tersebut. Summa yudau lahul qabul fil ard. Kemudian penduduk langit pun, eh, penduduk bumi pun menerima kabar tersebut dan penduduk bumi pun mencintai kepada si fulan. Itu keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika si fulan, ketika orang tersebut hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memanggil Jibril, memberitahu bahwasanya Allah mencintai fulan. Maka Jibril pun diperintahkan untuk mencintai fulan. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memberitahu penduduk langit bahwasanya Allah mencintai fulan. Penduduk langit pun mencintai fulan pula. Dan seterusnya. Sampai kemudian penduduk bumi pun mencintai fulan. Ini keutamaan keutamaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah benar-benar mencintainya. Dan tentu banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Tidakkah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya? Tidakkah kita bercita-cita menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan itu Jibril pun mencintai kita, yang kemudian dengan itu penduduk langit pun mencintai kita. Tidakkah kita menginginkannya? Maka agar Allah mencintai kita, banyak-banyaklah kita berbuat baik. Sebagaimana tadi Allah firmankan, wallahu yuhibbul muhsinin atau di dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sekarang perbuatan baik itu seperti apa? Kalau kita ingin mengetahuinya, pelajari agama. Pelajari Islam. Perbuatan baik menurut agama, menurut Allah dan Rasulnya itu apa saja. Itu yang kita jalankan. Itu yang kita amalkan. Ini yang akan amalan-amalan kebaikan ini yang nanti kelak ya, akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan nanti pada sesi kedua ya, Insya Allah kita akan lebih menukik lagi pembahasan tentang amalan-amalan yang akan mendatangkan cinta. Yang dengan sebab cinta Allah Subhanahu wa taala ia akan mendapatkan balasan-balasan di yaumil qiyamah. Tidak hanya saat hamba itu berada di dunia saja, tetapi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diperbuat, diamalkan, dikerjakan oleh seorang hamba akan berdampak pada kehidupan akhiratnya. Walaupun mungkin amalan itu menurut kita dianggap sebagai amalan sepele. Apa sih artinya memberi beberapa tetes air kepada seekor anjing yang dalam keadaan nyaris mati karena kehausan. Apa artinya beberapa tetes air? Mungkin menurut kita sepele, apalagi hujan seharian, setetes air tidak ada artinya. Hujan berhari-hari sampai banjir kan? Setetes dua tetes air, beberapa tetes air tidak ada artinya bagi kita. Tetapi mengapa amalan memberikan beberapa tetes air kepada seekor anjing yang nyaris mati kehausan kemudian mendatangkan magfirah mendatangkan ampunan terhadap orang yang memberi beberapa tetes air itu padahal orang yang memberi beberapa tetes air tersebut ia adalah pelaku dosa yang paling besar ia adalah pezina pelacur tapi Allah memberikan maghfirah. Allah memberikan ampunan kepada dia. Dengan sebab ketulusannya, keikhlasannya memberikan beberapa tetes air kepada anjing yang nyaris mati kehausan. Sekarang bagaimana kalau beberapa tetes air itu diberikan kepada manusia? Di Cianjur, saudara-saudara kita yang terkena gempa ditulis di depan rumahnya, kami membutuhkan air. Betul tidak? Ini kita tarik loh ya. Peristiwa anjing, sekarang manusia yang membutuhkan. Kalau itu kan anjing yang diceritakan oleh Ya, dalam hadis itu anjing. Nah sekarang kita tarik. Bagaimana kalau yang memerlukan air itu adalah manusia? Bahkan dia adalah muslim. Ya. Coba. Berpikir kita. Seekor anjing saja dengan ikhlas kita berikan beberapa tetes air kepada seekor anjing saja mendatangkan magfirah, ampunan. Bagaimana bila yang kita beri adalah dia seorang muslim yang dengan seorang yang seorang muslim itu membutuhkan air tidak semata untuk menjaga kehidupan dia, untuk mencegah dia haus, tapi juga untuk kebutuhan makanannya, masaknya, kebutuhan bersucinya ketika ia harus sholat. Ketika ia harus beribadah dalam keadaan bersuci. Apa yang terjadi? Pahala apa yang akan kita dapatkan? Pernah ke Cianjur lihat bacaan tulisan di depan rumah mereka, kami memerlukan air. Pernah? Pernah tidak? Ini sekarang orang-orang kaum muslimin di beberapa tempat, kemarin saya ketemu di daerah Bekasi, Ya, sedikit geser ceritanya. Ya. Mereka sedang berupaya untuk mencari donatur agar bisa membangun, mengebor ya, titik-titik yang di situ mengandung air untuk kemudian air itu bisa dialirkan ke korban-korban gempa bumi di Cianjur. Masya Allah. Ini perbuatan ihsan, ini perbuatan baik sekali. Ya. Ya. Di mana saudara-saudara kita yang beragama Islam ya, membutuhkan air. Dan tentu mereka membutuhkan air bukan sekedar untuk minum. Tapi mereka membutuhkan air untuk bersuci, bertoharoh, untuk kemudian ia beribadah ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau kita ingin beramal, kalau kita ingin ya, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekian banyak amalan kebaikan membentang di hadapan kita. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak melakukan perbuatan itu atau kita mampu atau tidak menunaikan ya, amalan-amalan ya, kebaikan yang sedemikian banyak terhampar di hadapan kita. Ya. ya kita di dalam rumah pun kalau kita ingin melakukan amalan kebaikan ada anak kita, ada istri kita, ya, bisa mereka ya, menjadi titian untuk kita beramal kebaikan. Tapi sayang kadang-kadang kita ingin berbuat baik kepada anak kita. Ingin menunjukkan kasih sayang kita kepada anak kita. Kadang-kadang terganggu dengan handphone. Sebentar nak, sebentar. Abi balas dulu ini WA-nya. Kan gitu. Sebentar nak, sebentar. Ya, balas WA kadang-kadang ya, tidak hanya sebentar setengah jam. Anaknya sudah nunggu, abiku kapan selesainya ini. Hmm. Terganggu dengan adanya handphone. Mungkin itu pernah atau sering kita alami. Ya, perbuatan baik kita terhambat ketika kita ingin berbuat kepada anak kita terhambat dengan adanya di antaranya adanya handphone tersebut. Istri kita sudah nunggu. Ya. Mas, ayo makan. Ya sebentar. Balas dulu WA ini. Tunggu 10 menit, 15 menit. Mas, keburu dingin makanannya. Ya bentar, bentar, bentar. Tunggu 20 menit, 30 menit. Nafsu makan sudah berkurang itu. Yang tadinya 100 turun sudah 80, nafsu makan turun lagi 60, turun lagi 30, akhirnya nggak ada nafsu makan, ditinggal tidur. Ayo makan. Ah, udah nggak ada nafsu. Awalnya ingin berbuat kebaikan, tetapi karena sikap kita yang tidak menyambut kebaikan itu, akhirnya menimbulkan kekecewaan. Mudah-mudahan kita yang demikian tidak terjadi di rumah kita. Kita jeda dulu, kita istirahat dulu. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ya, sampai jam 11 insya Allah.